Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Insyaallah kita melanjutkan daras pelajaran kita itu mengambil faidah dari risalah Al-Usul Al-Thalatha atau Thalathatul Usul tiga prinsip yang sangat penting untuk sena, untuk segera kita ketahui. Kita insya Allah masuk pada penjelasan beliau berikutnya setelah menyelesaikan tentang dua mukaddimah beliau membawakan tentang hakikat milah Ibrahim. Beliau awali dengan perkataan beliau, "I'lam arsyadakallah li ta'ati." Annal hanifiyata millata Ibrahim. Anta budallaha mukhlisan lahuddin. Para pemirsa yang rahmati Allah, kalimat yang diungkapkan oleh Syekh ini di antara pelajaran penting yang bisa kita ambil yang pertama beliau kembali mengawali sebagaimana risalah-risalah yang lainnya dengan doa dan ini menunjukkan perhatian yang sangat besar dan sifat rahmah sifat kasih sayang seorang dai kepada setiap yang mengambil faedah dari pelajaran beliau dan begitulah hendaknya sifat seorang dai seorang guru, seorang syekh, seorang ustadz. Dan doa yang beliau sampaikan doa yang sangat agung. Itu agar senantiasa kita bisa istiqamah di atas agama Allah Swt. Ini merupakan hakikat dinul Islam tuntutan dalam kita beragama setelah kita beriman maka kita tertuntut untuk istiqamah sehingga ketika seorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian bertanya, Ya Rasulullah, kulli fil Islami qawlan la as'alu anhu ghairak. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ajarkan kepadaku pelajaran Islam yang aku tidak perlu lagi bertanya kepada selainmu maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan jawamiul kalim, dengan kalimat ringkas yang belum miliki akan tapi padat, memberikan pelajaran, kul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian istiqamahlah. Para pemirsa yang rahmati Allah, iman dan istiqamah. Iman dengan makna mengilmui semua yang telah diajarkan Allah lalu kita imani. Kita yakini dalam hati, kita ikrarkan dengan lesan kita, dan kita wujudkan dalam amal kehidupan anggota badan kita. Itulah tuntutan iman. Kemudian setelah kita beriman seperti itu, kita tertuntut untuk istiqamah. Dan inilah perkara yang tidak mudah. Apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah seperti ini. Para ulama mengingatkan di sana ada beberapa poin penting yang bisa membantu senantiasa kita untuk bisa istiqamah. Yang pertama di antaranya adalah hendaknya senantiasa kita tidak pernah lepas dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena istiqamah itu letaknya di hati atau pokok pangkalnya istiqamah itu letaknya di hati Sedangkan hati kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah mengukuhkan dan mengokohkan hati kita di atas agama tersebut. Yang kedua, hendaklah kita jangan lupa untuk senantiasa berinteraksi dengan ilmu. Berada di majelis-majelis ilmu. Apakah dengan kita hadir di majelis taklim, kita memutalaah dan semisalnya karena ilmu merupakan kehidupan iman karena ilmu merupakan cahaya iman karena ilmu merupakan kesegaran iman sehingga tanpa ilmu iman akan menuju pada kematian kemudian juga jangan lupa Anda senantiasa bersama dengan orang-orang saleh yang akan bisa memberikan dampak kepada agama kita Apabila kita seperti ini, insya Allah kita akan mendapatkan istiqamah dalam kehidupan kita. Tentu selain faktor yang lain yang sangat banyak. Para pemirsa yang rahmati Allah, belum menjelaskan tentang hakikat milah Ibrahim. Annal hanifiyata milata Ibrahim. Bahwasanya hanifiyah adalah milah Ibrahim. Apa di antara pentingnya mengingatkan tentang milah Ibrahim? Perlu sedikit kita ketahui bahwa keberadaan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam di tengah-tengah agama dunia saat itu khususnya masing-masing agama besar mereka memberikan klaim tentang Nabiullah Ibrahim, Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrikin. Mereka mengeklaim sebagai bagian daripada pewaris agama Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Orang-orang Yahudi mereka memang merasa berketurunan di jalur Nabiullah Ibrahim. Demikian pula orang Nasrani yang merupakan juga Bani Israel juga juga merasa berjalur kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Demikian orang-orang musyrikin yang di depan mata mereka Ka'bah yang mereka berhaji setiap tahun melayani yaitu tanah haram menjadi pelayan ini orang-orang yang mereka berhaji maka mereka pun merasa adalah orang orang menghidupkan agama Nabiullah Ibrahim. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala melepaskan Ibrahim dari semua keterkaitan dengan agama-agama yang telah berubah dan sesat tersebut. Allah katakan, "Maka Ibrahimu Yahudian wala Nasranian, walakin kana hanifan musliman, walam yakun minal musyrikin." Ibrahim bukanlah seorang Yahudi. Ibrahim bukan pula seorang Nasrani. Ibrahim ada seorang yang hanif, yang senantiasa condong pada tauhid, condong kepada kebenaran, seorang muslim sehingga bukan musyrik, bukan orang yang mereka bukan orang bukti orang yang tidak pernah terlibat dalam kesyirikan apapun walam yakum minal musyrikin. Sehingga Allah melepaskan Ibrahim dari semua keterkaitan tersebut. Milah Ibrahim bukan milah syirik. Bukan milah penyimpangan sebagaimana milahnya Yahudi dan milahnya Nasrani. Tapi milah Ibrahim adalah milah tauhid. Ini anta budallaha mukhlisan lahudin. Milah Ibrahim adalah milah di mana Anda hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Lihatlah kiprah Nabi Nabiullah Ibrahim salatu wassalam. Bukankah beliau telah menunjukkan kepiawaihannya dalam menegakkan tauhid, dalam kiprah dakwah yang beliau lakukan? Bukankah beliau telah berdakwah kepada ayahnya sendiri hingga ayahnya murka, marah pada Ibrahim, um, mengusir dan ingin merajam Ibrahim? Bagaimana Ibrahim dakwah kepada masyarakatnya hingga mereka bersepakat untuk membakar hidup-hidup Nabiullah Ibrahim? Bukankah Ibrahim telah berdakwah kepada Namrud hingga Namrud terbungkam seribu bahasa dengan hujah-hujah Nabiullah Ibrahim? Ibrahim telah menunjukkan sifat seorang dai yang mengajak pada tauhid, seorang pendakwah yang mengajak pada tauhid, bahkan digelari dengan istilah Imamul Muwahhidin. Ibrahim adalah imamnya ahli tauhid. Bukankah Allah telah katakan dalam ayat yang mulia, "Ini qad kanat salakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahum"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 ketika Ibrahim dan para nabi menegaskan para kaumnya, sesungguhnya kami ingkari kalian dan telah tegas permusuhan dan kebencian kami kepada kalian dan ini berlangsung abadan selama selama waktu sepanjang waktu tidak hanya berlangsung satu dua hari sepanjang waktu sampai kapan hatta tu'minu billahi wahdah hingga kalian hanya beriman kepada Allah semata. Para pemirsa, inilah di antara sikap tegas Nabiullah Ibrahim yang menunjukkan seorang dai yang mengajak para tauhid. Dan bahkan Nabiullah Ibrahim bersama dengan gelarnya yang selangit Imamul Muwahidin bahkan Khalilur Rahman dan Ibrahim telah menunjukkan ketaatan, yaitu menunjukkan loyalitas, menunjukkan kebencian para syirik dan para pelakunya. Bagaimana Ibrahim telah menanggung resiko dakwah kepada tauhid, akan tapi toh demikian Nabiullah Ibrahim juga masih menyimpan rasa takut seandainya terjerumus dalam perbuatan syirik sehingga di antara doa Nabiullah Ibrahim wajdubni wa bainiya an budal asnam inna rabbi hunna atlalna katsira minan nas ya rab jauhkan aku dan anak turunku dari menyembah berhala karena sungguhnya berhala-berhala itu telah banyak menyesatkan manusia dari tauhid dari kebenaran Para pemirsa yang rahmati Allah, itulah milah Ibrahim. Milah yang menunjukkan milah tauhid sama sekali tidak tercampur dengan kesyirikan dan kerusakan-kerusakan penyimpangan yang ada. Semoga kita diberikan kefahaman tentang milah yang lurus ini yang Allah memerintahkan kita untuk mengikuti milah Ibrahim. Wattabi millata Ibrahim. Ikutilah milah Ibrahim. Semoga manfaat Wassalamu'alaikum ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.